السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم Baik, ya melanjutkan pelajaran usul fikih yang telah kita paparkan kemarin pagi. Maka pada kesempatan ini silakan diperhatikan layar masing-masing. Silakan diperhatikan layar masing-masing. Jadi kemarin dalam ilmu usul fit, kita sudah melalui tahapan-tahapan di antaranya kita sudah mempelajari tentang al-kalam yang terbagi menjadi hakikat dan majaz. Kemudian hukum syar'i yang terbagi menjadi taklifi dan wadai Selanjutnya kemarin sudah kita pelajari al-farqu baina taklifi wal wada'i. Itu beda antara hukum taklif dan wada'i. Selanjutnya juga sudah kita singgung tentang anwa'ul hukmil wada'i yaitu macam-macam daripada hukum wada'i. Nah, hari ini kita masuk kepada siagal amr sebagaimana kita janjikan. Perhatikan baik-baik semuanya. Siap beramal. amr Siap itu dari kata siroh. Siroh yang dimaksud adalah uslu Yaitu bagaimana suatu ungkapan bisa dipahami sebagai suatu perintah. Bagaimana suatu ungkapan bisa dipahami sebagai suatu perintah. Nah, di sini ada beberapa macam susunan ungkapan. Kalau dalam bahasa Arabnya disebut sirot, sirotul amri atau dalam bentuk jamak siab, siabul amri. Yang pertama, ungkapan yang mengandung unsur perintah atau dipahami sebagai suatu perintah adalah sorihul amr. Kalau di dalam ungkapan tersebut secara terang-terangan, secara eksplisit, tegas, nyata, menggunakan kata memerintah. Seperti firman Allah yang berbunyi, Faqala ta'ala Inna allaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sesungguhnya Allah ya'murukum memerintahkan kamu. Nah itu jelas tuh eksplisit tuh. Langsung menggunakan ungkapan memerintahkan. Itu disebut sorihul amr secara nyata, jelas, gamblang, atau istilahnya disebut secara eksplisit. Nah, bahwa di sini ungkapan tersebut memang mengandung unsur memerintahkan. Ini disebut syari'ul amr. Nah, kalau kita dapatkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis yang menggunakan ungkapan eksplisit dengan ungkapan memerintahkan berarti nas tersebut mengandung perintah. Nah, itu tidak dilakukan lagi. Kalau sudah menggunakan memerintahkan, berarti mengandung perintah. Ada unsur perintah dalam nas. Nas itu redaksi. Nas Al-Quran, nas hadis, redaksi Al-Quran, redaksi hadis, atau bunyi ayat bunyi hadis itu disebut nas. Sekarang kita masuk yang kedua. Yang kedua, kalau dia menggunakan asyikatus talabiyah. asyikatus talabiyah artinya ungkapan yang menuntut pekerjaan. Ungkapan yang menuntut pekerjaan. Nah, ini ada dua. Ada yang langsung menggunakan kata perintah. Fi'lul amr. Fi'lul amr. Seperti Allah berfirman, Aqimus sholat. Tegakkanlah sholat. Atau lanjutannya, waatul zakat. Dan tunaikanlah zakat. Kata aqimu itu kata perintah. Kata Wa atus atu itu juga perintah. Nah, kalau katanya itu sudah langsung menuntut dikerjakannya suatu perbuatan atau istilahnya kata perintah, maka berarti nas tersebut pasti mengandung unsur al-amr, yaitu unsur perintah. Jadi perintah itu bisa menggunakan ungkapan memerintahkan bisa juga menggunakan ungkap menuntut dikerjakannya satu perbuatan. Nah kemudian asyiqatut torabiyah tidak selalu pakai pikir amr. Kadang-kadang juga menggunakan fi'il mudhari. Al-makrun bilamil amr yang diikat disertai dengan lam perintah. Dalam bahasa Arab lam itu adalah lam perintah. Nah, seperti apa? Allah berfirman kepada ta'ala faman syahida minkum syahra falyasumhu. Nah, lamnya lamul amr itu. Lamnya lam perintah. Jadi barang siapa di antara kamu yang menyaksikan atau hadir menghadiri datangnya bulan Ramadan falyasumhu maka hendaklah dia berpuasa di bulan Ramadan tersebut. Itu paliyah sumpuk di situ menggunakan fi'il mubarak yang diawali dengan lamul amr. Nah itu juga merupakan sifatul amr. Jadi kalau yang nomor satu cuma satu macam, yang nomor dua ada dua macam. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga al-wasiyatu bil fi'li kalau ada satu ungkapan dalam Al-Quran maupun hadis, suatu nas, suatu redaksi yang menggunakan kata wasiat dengan melakukan suatu perbuatan, maka berarti nas tersebut mengandung perintah. Contoh, itu firman Allah tentang atau dalam ayat waris yaitu dalam surat An-Nisa di mana Allah menyatakan faqala ta'ala yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain yusikum Allah mewasiatkan kamu sekalian fi auladikum yaitu dalam urusan anak-anakmu yang menyangkut warisan lidzakari bagian untuk seorang anak laki-laki mislu hazil unsayir seperti bagian dua orang perempuan. Nah di sini Allah menggunakan kata wasiat yusikum. Allah mewasiatkan kepada kamu. Nah kalau kita dapat dalam Al-Quran atau hadis ada menggunakan kata Allah mewasiatkan atau Nabi mewasiatkan maka berarti itu mengandung unsur perintah. Jadi perintah itu sekali lagi saya garis bawahi tidak selalu menggunakan kata perintah. Kadang-kadang juga menggunakan kata wasiat. Nah, ini sengaja mesti saya bahas karena memang di dalam kitab kita yang e, eh, sangat pemula yang ini tidak dibahas dengan detail. Jadi ini dalam kitab kita tidak dibahas dengan detail. Dalam kitab kita yang dibahas itu cuma fi'lul amr. Nah, sekarang kita uraikan. Ternyata bukan fi'lul amr saja. Nah, banyak bentuk-bentuk e, nas Al-Quran atau nas hadis, bentuk-bentuk ungkapan dari firman Allah maupun hadis Nabi e, yang mengandung unsur perintah. Yang keempat, at tafiru bifardihi. Ungkapan yang di dalamnya disebut dengan kata mewajibkan. Kalau tadi kan nomor satu memerintahkan. Kemudian yang nomor dua menuntut perbuatan. Yang nomor tiga berwasiat dengan perbuatan. Yang nomor empat ada ungkapan mewajib dan itu dengan kata far dengan kata fardun nah dengan kata fardun atau dengan kata wajibun nah, Nabi suka mengatakan hadza wajibun alaikum nah, itu kata wajib atau furidu alaikum atau fardun alaikum jadi kalau sudah mengatakan ini wajib nah, bagi kamu Berarti di dalamnya mengandung unsur perintah. Artinya kita diperintahkan untuk melakukan hal yang diwajibkan tersebut. Seperti firman Allah yang berbunyi faqala ta'ala qad 'alimna ma faradna 'alaikum fi azwajikum wa ma malakat aymanukum. Nah, di sini Allah menggunakan nafaratna alaikum, apa-apa yang telah kami wajibkan atas mereka. Apa-apa yang telah kami fardukan kepada mereka Nah, jadi perbuatan yang Allah fardukan, perbuatan yang Allah wajibkan, perbuatan yang difardukan atau diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, maka redaksi Al-Quran atau redaksi hadis yang mengandung, ya, yang yang menyebut kata mewajibkan atau memfardukan berarti mengandung unsur perintah. Baik. Yang kelima, yang kelima, al-masdarun naib an fi'lihi. Menggunakan masdar. Masdar itu kata dasar. Dia tidak menggunakan kata perintah. Dia tidak menggunakan fi'il amr, uh, dia tidak menggunakan fi'il mudhari yang diawali dengan lamul amr. Tapi dia menggunakan kata dasar. Contoh, firman Allah yang berbunyi, Qala ta'ala, فَإِذَا لَكِتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبُ الْعِقَابِ Jadi kalau kamu bertemu dengan orang yang kafir di medan tempur, فَضَرْبُ الْعِقَابِ ضَرْبُ الْعِقَابِ Dorong, pukul aja tengkuknya. Artinya bunuh itu musuh. Jadi kata darbu itu masdar. Jadi nggak dikatakan idrib. Kalau idrib fi'il amr. Kalau idrib fi'il amr. Darbul ikab. Darbul rikab. Coba dibuka lagi. Nah, bukan. Coba Muhammad dicari Muhammad. Nah, di sini gitu. Baik, jadi ini namanya al-masdar an-naib an fi'lihi. Bagi mereka yang belajar bahasa Arab tentu tahu masdar. Apa itu masdar? Apa masdar? kata da, data. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab pasti punya kata data. Namanya aja masdar. Dari kata saudara yasduru. Tempat keluarnya sesuatu. Nah, kenapa eh, kadang-kadang kita mengatakan asdarohu. Nah, sodrun. Nah, itu artinya kalau disebut masdar, tempat keluarnya sesuatu. Setiap kata, seperti dalam bahasa Arab, ada kata e, jalasa, yajlisu. Itu asal katanya tentu e, dari kata yang terdiri dari tiga huruf, yaitu jim, lam, dan sin. itu bisa berkembang menjadi aneka ragam kata. Bisa jadi jalasa, bisa jadi yajlisu, bisa jadi jalis, bisa jadi majlis, bisa jadi majelas, bisa jadi majalis, atau kata kataba tubuh bisa menjadi kataba bisa menjadi yak tubuh bisa menjadi kitab bisa menjadi kutaib bisa menjadi katib bisa menjadi maktab bisa menjadi maktabah nah bisa menjadi maktub nah itu perubahan-perubahan kata jadi setiap kata-kata itu semua punya kata dasar dalam bahasa Indonesia disebut kata dasar Nah, itu yang disebut Mazda. Baik, sebentar. Nah, tolong diperbaiki. Uh, tulis surat Muhammad ayat 4. Uh, eh, tolong diperbaiki. Itu bukan dorbul iqab. Salah itu. Dorbul iqab. Pakai roh. Diperbaiki. Surat Muhammad ayat berapa tadi? Surat Muhammad itu surat ke-47 ayatnya ayat keempat. Nah, kita perbaiki kalau ada kesalahan ayat tolong diperbaiki. Begitu juga dalam semua kitab yang kita pegang. Semua kitab yang kita pegang itu bukan mushaf Al-Qur'an, kadang-kadang ada apa namanya? kesalahan cetak, ada kesalahan tulis, ada kesalahan putih. Begitu Anda dapatkan satu kesalahan, dalam kitab apapun yang Anda baca. Anda kalau baca kitab, kitab siapa saja. Begitu baca, ada kesalahan ayat, kesalahan hadis, langsung perbaiki. Kadang-kadang kesalahan itu bisa muncul dari kesalahan cetak, kesalahan tulis, kesalahan kutip. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin. Kalau itu kesalahannya fatal betul. Ya. Waktu kita belajar kemarin tentang apa itu yang salah semua cetak uh, eh, para uh, eh, tentang silsilah. Nah, itu itu akibat copy paste yang tidak di save. Jadi copy paste yang tidak di save atau yang sudah tidak berguna tidak dihapus. Nah begitu dicetak diambil yang copy lama, bukan diambil yang copy copy baru. Jadi tolong kalau kesalahan langsung perbaiki. Baik. Sekarang nomor berapa? 6. Nomor 6 al-ikhbaru bi annal fi'la yaitu ada ungkapan berita ungkapan berita yang menginformasikan kepada kita bahwa satu perbuatan tersebut maktubun alal mukhatabi alal mukhatabi bahwa perbuatan tersebut maktub dituliskan atau ditetapkan atas mukhotobin pihak yang diajak bicara yaitu pihak kedua muhotob itu pihak kedua seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim ya Allah ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya ini sebetulnya bentuk berita Hei orang-orang yang beriman, sesungguhnya telah ditetapkan bagi kamu, dituliskan bagi kamu, yaitu puasa Ramadan. Kutiba. Nah, kalau ada kata kutiba, walaupun bentuknya berita, bentuknya bukan perintah, tapi itu mengandung unsur perintah. Seolah-olah ayat itu mengatakan, Ya ayuhalladina amanu sumu. Hei orang-orang yang beriman, puasalah kalian. Nah, walaupun Allah tidak mengatakan sumu wasalah kamu sekalian, tapi dengan menggunakan kata kutiba maktub, nah maka itu berarti menunjukkan adanya unsur perintah. Nah, adanya unsur perintah. Baik, masih nomor enam. Al-ikhbar bi anna fi'la alam nasi'an Ada berita bahwa perbuatan tersebut dibebankan atas seluruh manusia. Jadi kalau ada kalimat dalam Al-Quran atau hadis yang menunjukkan suatu perbuatan itu dibebankan kepada seluruh manusia, itu berarti mengandung unsur perintah untuk orang yang beriman. Nah, di antaranya seperti apa? Allah berfirman, "Kata Ta'ala, walillahi ala nasi hajjul baiti manistatoha ilaihi sabila." Walillahi ala nasi. Alamna, Nah, itu yang kata-kata alamnas dibebankan kepada kalimatnya dibebankan kepada semua manusia. Padahal itu maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Ini yang disebut al-lafzul am yuradu bihil khusus. Al-lafzul am yuradu bihil khusus. Lafaz yang umum, tapi maksudnya khusus. yang umum, tapi maksudnya khusus. Lafaznya seluruh manusia, tapi tujuannya hanya untuk orang yang beriman. Nah, di sini kalau sudah ada kata alana, diwajibkan atas manusia begini. Diwajibkan atas manusia begitu. Diwajibkan atas manusia untuk melakukan ini dan melakukan itu. Kalau sudah dikatakan dibebankan atas manusia, itu mengandung unsur perintah. Baik, yang berikutnya. Ala ta'ifatin khasah yaitu al-ikhbaru bi annal fi'la ala ta'ifatin khasa. Itu adanya berita yang menyebutkan bahwa perbuatan tersebut dibebankan kepada kelompok tertentu. Nah, seperti apa? Seperti uh, ayat yang berbunyi wa alal warisi Dan atas para pewaris seperti itu. Nah, berarti ini cuma kelompok tertentu, hanya kelompok ahli waris. Tapi kalau sudah ada kata alal waris, dibebankan atas kelompok pewaris, maka itu menjadi perintah untuk si pewaris kelompok yang disebutkan tersebut. Nah, demikianlah kesimpulan daripada Syiahul Amr bahwa suatu perintah tidak mesti menggunakan kata perintah. Kadang-kadang menggunakan uslub siro yang lain, tapi isi kandungannya tetap perintah. Sehingga, sehingga di dalam penggalian hukum kita boleh menyebut ini perintah Allah. Seperti Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam." Hei orang-orang yang beriman, ditetapkan atas kamu untuk berpuasa. Nah, kita boleh mengatakan berdasarkan ayat ini ada perintah dari Allah untuk berpuasa. Walaupun di dalam ayatnya tidak ada kata perintah. Karena substansinya memang perintah. Isi kandungannya adalah perintah. Itulah penyempurnaan pelajaran tentang perintah. Nah, kemarin kita sudah pelajari beberapa kaidah tentang perintah. Nah, kita sudah pelajari definisi perintah. Kali ini kita lengkapi bentuk-bentuk perintah. Baik, sudah dicatat semua soal perintah kita mau masuk ke nahyul. Sudah? Baik, sekarang kita masuk pelajaran yang berikutnya. Siapun nah nafyi yaitu bentuk uslub susunan ungkapan untuk larangan nahyu itu larangan nahyun satu syari'un nahyi kalau ada satu ungkapan dalam Al-Quran maupun hadis yang secara eksplisit secara terang, tidak samar, menggunakan kata melarang. Melarang. Berarti ungkapan tersebut mengandung larangan, mengandung nafsu Seperti Allah berfirman, "Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar." ihsan wa ita'i بالعدل والإحسان wa yanha anil fahsyai wal munkari wal والبغي. Nah, jadi di sini kita lihat Nah, di sini menggunakan yanha anil fahsyai wal munkar. Allah melarang perbuatan keji dan munkar. Kalau sudah secara terus terang menggunakan kata melarang, Berarti ayat ini mengandung unsur larangan. Nah, pertanyaannya, nah, apakah larangan itu harus selalu menggunakan kata melarang? Belum tentu. Sebagaimana halnya amrun, perintah. Tidak mesti menggunakan kata memerintahkan. Ada bentuk-bentuk susunan ungkapan lainnya. Nah, yang kedua, mari kita lihat yang kedua, abdiqatul tarabiyah. Yaitu uslub yang menuntut untuk ditinggalkannya pekerjaan tersebut. Jadi kalau ada satu hadis atau ayat Quran yang menuntut agar suatu perbuatan itu ditinggalkan, itu juga mengandung unsur larangan. Seperti Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, walatak takrobus Menggunakan fi'lun Menggunakan kata larangan. walatak takrobus Jangan kamu sekalian mendekati zina. Itu kata-kata jangan kamu mendekati zina. Itu berarti mengandung unsur larangan. Jadi larangan kadang-kadang menggunakan kata larangan atau yaitu sekaligus jangan begini, jangan begitu. Nah, itu namanya kata larangan. Nah, tapi kadang-kadang juga, kadang-kadang juga menggunakan kata yang eksplisit. Allah melarang. Nah kemudian bagi nomor dua, kadang-kadang dengan al-amru bil ijtina. Kadang-kadang larangan itu menggunakan kata perintah. Perintah apa? Perintah untuk menjauhkan. Perintah untuk meninggalkan perintah untuk menghentikan. Itu pakai perintah juga. Ternyata kadang-kadang larangan itu justru menggunakan perintah. Tapi perintah untuk menjauhkan, perintah untuk menghentikan, perintah untuk meninggalkan. Seperti firman Allah yang berbunyi, Fakala ta'ala, Ya ayuhan ladina amanu innamal khomru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsum min amari syaitan Wajtaribu. Hei orang-orang yang beriman. Sesungguhnya homer itu dan perjudian itu. Nah, begitu juga berkorban untuk berhala atau mengundi nasib dengan anak panah dengan melakukan tata cara jahiliyah semua itu adalah ringsun najis kotor arif syaitan semua itu daripada perbuatan setan setelah itu apa Allah katakan ibu. maka itu Jauhilah. Tinggalkanlah. Nah, itu perintah itu. Tapi perintah bukan mengandung unsur amal, Perintah mengandung unsur nahyut. Nah, jadi kadang-kadang larangan itu menggunakan perintah, tapi perintah yang bagaimana? Perintah untuk meninggalkan, perintah untuk menghentikan, perintah untuk menyetop daripada suatu perbuatan, atau perintah untuk menjauhkan. Nah, itu juga termasuk daripada sigatun nahyi. Itu bentuk larangan. Yang ketiga, kadang-kadang larangan itu menggunakan nada tahri. Jadi kalau Anda dapatkan dalam Al-Quran atau hadis kata-kata hurrimat atau harrama atau hurrimat. Nah itu menunjukkan artinya apa? Allah mengharamkan, Nabi mengharamkan, itu sudah langsung kata, langsung menggunakan kata mengharamkan atau Nabi mengatakan hada halal wahada haram nah, Nabi mengatakan haram nah, jadi kalau sudah di, dikatakan sedemikian rupa menggunakan kata haram atau mengharamkan itu berarti ungkapan tersebut mengandung unsur larangan jadi larangan itu kadang-kadang menggunakan itu tahrim sebagaimana Allah firmankan innama harama alaikumul maita wad wal ahmal jadi Allah itu mengharamkan apa saja yang diharamkan oleh Allah al maita apa itu maita bangke wad apa itu dam darah wal ahmal apa itu daging babi nah jadi kalau ada kata harrama hurrima harrama haramun, yuharram. Pokoknya ada kata-kata haram atau mengharamkan, menunjukkan di situ mengandung unsur larangan. Artinya kau tidak boleh lakukan itu. Baik yang keempat. Yang keempat, tartibul ukubati alal fi'li. Tartibul ukubati alal fi'li kalau ada suatu ungkapan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang menyebutkan sanksi daripada suatu perbuatan, sanksi daripada suatu perbuatan. Ini kalau dikatakan sanksi tentu bukan ganjaran pahala. Kalau dikatakan sanksi maksudnya ganjaran dosa atau ganjaran hukuman. Jadi kalau ada satu perbuatan, Allah atau Rasulnya menyebutkan kalau berbuat ini sanksinya begini. Kalau berbuat begitu, sanksinya begitu. Disebutkan sanksi hukum. Itu berarti ungkapan tadi mengandung unsur larangan. Contoh, firman Allah yang sudah kita pelajari kemarin. Allah berfirman, Kalau ta'ala, As-sariku was-sariqatu faktau aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangan mereka. Jadi ada penyebutan sanksi. Kalau dia mencuri, potong. Nah kalau dia disebut potong, saya mau tanya sama yang hadir. Kalau Allah mengatakan, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, potong tangannya. Berarti mencuri itu ada sanksi tidak? Apa sanksinya? Potong tangan. Berarti mencuri itu dilarang. Walaupun Allah tidak mengatakan, lah tasriku, janganlah kamu mencuri. Larangan itu nggak mesti begitu. Larangan nggak mesti memakai kata larangan. Kadang-kadang larangan itu menyebutkan bentuk sanksinya. Nah, atau seperti kemarin ada satu ayat lagi yang kita pelajari ya Pak. Al-Zaniyatu wazani fajridu kullawa edemin huma ni'ata jaldah. Jadi penzina perempuan dan penzina laki-laki cambuk mereka. Berapa kali cambuk? Seratus. Itu yang bagaimana yang dicambuk 100 yang belum mukson. Artinya belum merasakan hubungan intim dalam pernikahan yang sah. Dia masih gadis umpamanya atau masih bujang umpamanya. Itu kalau berzina 100 kali cambuk. Nah, penzina perempuan atau penzina laki-laki cambuk mereka. Berarti berzina ada sanksi jelas ada sanksi. Berarti berzina yang diberikan sanksi dibolehkan atau dilarang? Dilarang. Berarti air tersebut mengandung unsur larangan. Yang kelima, kadang-kadang larangan itu tidak menggunakan kata haram, tapi sebaliknya menati kehalalan, mengingkari kehalalan. Nah, jadi kalau ada ayat atau hadis mengatakan ini tidak halal atau ini tidak boleh, nah itu menunjukkan bahwa perbuatan bahwa ayat atau hadis tersebut mengandung unsur larangan seperti sabda Nabi yang berbunyi la yahillu malum ri'in muslimin illa bitibin nafsi minhu. Jadi yaitu tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan keridoan kerelaan eh, daripada yang daripada pemiliknya. Jadi tidak halal bagi kita untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan harta benda muslim yang manapun kecuali dengan izin dan ridho yang bersangkutan. Nah kata-kata layak ilu tidak halal berarti di situ ada unsur larangan. Kita dilarang menggunakan eh, ataupun memakan yaitu harta benda orang Islam tanpa izin dan ridhonya. Inilah siagun nahi Nah, sampai di sini selesailah pelajaran kita tentang amrun dan tentang nahyun. Tahu Sayyidina Abu Bakar kalau punya pertanyaan silakan tentang pelajaran ini. Saung Sayyidina Abu Bakar yang belum paham, baik. Saung Sayyidina Umar, silakan. Baik. Saung Sayyidina Utsman, silakan. Coba tadi ada mic-nya. Ya. Coba, coba ambil, maju ke depan satu, satu saung sini, satu ambil. Nah, dioper, dioper-oper ke belakang. Dinyalakan dulu. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, ini terkait Higo Nahjun kalangan. Nah, uh, itu yang poin tiga uh, eh, mada taklim inama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seterusnya dalam madzhab uh, Imam Syafi'i itu kan mohon maaf anjing itu kan diharamkan nah itu pengharamannya eh, sigoh yang mana gitu Anda menanyakan tentang tinggi bukan tentang usul sudah langsung kepada fokus anjing itu haram atau tidak. Sebetulnya tidak ada kaitan dengan pelajaran tidak. Jadi yang anda tanyakan apa dalil anjing itu haram, begitu kan? Saya tanya itu pertanyaan tinggi atau usul? Tinggi. Kita tunda dulu saya mau pertanyaan usul. Belum, ya nanti. Kalau nanti udah ada pertanyaan, baru saya jawab itu. Ada lagi, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, mana Sayyidina Ali? Ada pertanyaan? Tidak ada. Sayyidina Hasan? Baik, tanpa kaum lainnya, silakan. Kasih Muhammad. Coba ininya dulu. dalam silabul amal atau misalnya dengan berbagai macam varian tersebut, apakah ada perbedaan dalam tingkat pengharaman? misalnya ada sabul amal ah. atau eh, pengharaman itu dengan menggunakan fikrul amal. Nah, dengan perbedaan tiap tersebut, apakah memiliki perbedaan dalam tingkat pengharaman ya. atau hanya hanya dengan sekedar eh, Eh, iya. Baik secara umum sesuatu yang sudah diharamkan oleh Allah tidak ada beda untuk jenis pengharamannya. Sekali haram, semua haram. Yang ada perbedaan itu kan bukan haram. Yang ada perbedaan itu seperti jenis najis. Dari yang mukallafah, kita sampai najis yang e, mukhaffafah itu ada. Tapi kalau haram, sekali haram, haram. Hanya bedanya mungkin dalam penekanan. Jadi kalau ada seperti uh, ayat tentang khamar. Itu dua ayat berturut-turut di dalamnya ada 10 wajibul istidlal tentang pengharaman khamar. Nah itu menunjukkan betapa tingkat tinggi keharamannya. Nah, tapi bukan berarti bukan berarti di sana ada yang haramnya sedang-sedang aja boleh dilanggar enggak. Serendah rendahnya tingkat haram tetap nggak boleh untuk di, dilakukan. Tapi ini pertanyaan cukup bagus dalam usul karena dalam mazhab Abu Hanifah ada pembedaan antara fardun dan wajib. Dalam mazhab Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Ahmad, fardun dan wajib sama. Fardun dan wajib sama, yaitu adanya tolakul fi'il, e, jazma, jazmah, Jadi adanya menuntut satu perbuatan, yaitu secara mesti dilakukan, harus dilakukan. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah, al-Imam Abu Hanifah wa ashabu yufarriquna bainal fardhi wal wajib. Nah, apa bedanya menurut mereka? Yang fardun itu yang dalilnya kotai. Sedangkan yang wajib itu yang dalilnya min. Nah, itu diketahui oleh Abu Hanifah. Contoh, akimus sholat, dirikanlah sholat. Itu kan dalilnya. Kenapa kopi? Karena secara tubuh dia mengkhawatir karena ayat Al-Qur'an. Dan secara dirahlah nah dia juga dimakna wahid untuk mendirikan sholat, iqam sholat, tidak ada makna lain. Sehingga dia kopi. Yang kopi begini menurut tetap Abu Hanifah disebut parbon, bukan wajib. Artinya di atas wajib. Jadi siapa yang mengingkarinya kufur, maka dia kafir. Nah, itu yang namanya pardon. Sedangkan wajib, nah, menurut mata Abu Hanifah, dalilnya zonni. Dalilnya masih bisa diperdebatkan. Sehingga mengingkarinya nggak boleh dikafirkan. Nah inilah uh, perbedaan wajib dan pardon. Adapun dalam mata Syafi'i nggak beda. Pardon wajib sama. Nah, Fardun wajib sama. Nah soal mana dari peti dari seni itu lari ke akidah. Lari ke usul. Nah artinya lari ke usul. Maaf bukan akidah, lari ke usul. Ada usul syariah, ada usul akhlak, ada usul akidah. Jadi dalam makan ini dibedakan kalau peti dia usul. Nggak boleh kita berbeda. Yang mengingkarinya kufrun. Nah, tapi kalau dia buruk, nah, maka mengingkarinya tidak kafir. Jadi ada perbedaan penggunaan terminologi. Nah, tolong dikamkan. Begitu juga yang kemarin kita jelaskan, makruh. Dalam makruh Syafi'i, makruh itu cuma satu macam, makruh saja. Tapi dalam makruh Abu Hanifah ada dua. Ada makruh tahriman, ada makruh tanzihan. Nah, tapi ternyata istilah Abu Hanifah ini cukup populer. Banyak juga mazhab ulama-ulama Syafi'iyah yang menggunakan istilah tersebut. Karena istilah tersebut jamin, dayir. Uh, nah, untuk membedakan mana yang tanzi, mana yang tahrim. Nah, kadang-kadang ulama Syafi'iyah juga suka menggunakan itu walaupun sebetulnya dalam perikop Syafi'iyah tidak ada istilah makruh dibagi dua, makruh hanya satu. Nah, di sini perlu saya berikan catatan kalau dalam mazhab tinggi ahli sunnah itu dikenal empat. Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, Hambali. Madhab Hanafi, Maliki, Zafi'i, Hamdani. Tapi dalam usul fikih itu dikenal dua. Hanya ada dua madhab, dua tarikah. Yang pertama, tarikah syafi'iyah. Yang kedua, tariqatul ahnaf, tarikah hanafiyah. Nah kalau ada tanya, lalu tarikah malikiyah dengan hambaliyah di mana? Malikiyah wa hanafiyah dahilan dalam tarikah syafi'iyah. Nah kenapa begitu? Karena Imam Syafi'i yang pertama kali meletakkan ilmu usul fikih melalui kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah. Nah, di situ Imam Syafi'i menetapkan kaidah-kaidahnya. Nah, ternyata kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh Imam Syafi'i cocok dengan yang diajarkan oleh gurunya, yaitu Al-Imam Malik. Nah, nah Al-Imam Ahmad juga mengikuti daripada Torikoh Syafi'iyah. Jadi kalau bicara usul, cuma ada dua Torikoh. Al-Torikoh Syafi'iyah dan At-Tariqatul Hanafiyah. Nah itu saja yang sedikit tambahan. Baik, saya rasa sudah cukup untuk pelajaran usul fikih. E, sebentar kita akan berpindah siapkan kita e, eh, akidah. Nah,